Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la wahdahu la sharikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca tafsir secara ringkas dari surat Al-Qari'ah dan kita mengetahui Al-Qari'ah adalah satu nama dari nama-nama Yaumul Qiyamah. Ya, jadi Yaumul Qiyamah hari kiamat itu punya beberapa nama. Di antaranya Al-Qari'ah, di antaranya At-Tamatul Kubra, di antaranya As-Sakhah, di antaranya adalah Al-Haqqah, di antaranya adalah Al-Waqi'ah. Di antaranya disebut juga dengan Yaumul Akhir dengan Yaumul Fasl, dengan Yaumuddin dan beberapa nama yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun Hawiyah sebagaimana termaktub di dalam surat ini di ayat yang ke-9 fa ummuhu hawiyah dia adalah satu dari tujuh nama neraka. Iya pada pertemuan yang lalu sempat tersalib ketika menyebutkan nama-nama Yomul Kiamah tersebut kalimat atau nama Hawiyah itu adalah kekeliruan karena sesungguhnya Hawiyah itu adalah nama neraka. Iya, jadi dibedakan antara Yomul Kiamah dengan nama-nama neraka. Iya. Taib, insyaallah barakallahu fikum pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada surat yang berikutnya yaitu tafsir dari surat Al-Adiyat. Al-Adiyat dikatakan oleh Al-Hafid Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga termasuk dari surat Naam uh, ah, Makiyah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Iya. Kita mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. wau di sini adalah wau sumpah. Huruf yang dipakai apabila ingin untuk bersumpah. Huruf sumpah di dalam bahasa Arab ada tiga, yaitu wawu, menggunakan wawu, menggunakan ba, dan menggunakan ta. Dan tiga huruf ini juga termasuk dari huruf-huruf jer, yakni yang membuat isim setelahnya diakhiri dengan kas kasroh. Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Naam telah berlalu bagi kita beberapa surat yang diawali dengan sumpah. Di dalam awal Al-Adiyat Allah juga bersumpah dan kali ini Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang. Iya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wal 'adiyati dhabha." Aqsamallahu ta'ala bil khail al-jariyat fi sabilihi nahwa adu. Dikatakan dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khail, dengan kuda-kuda, al-jariyat yang berlari fi sabilihi di jalannya, di jalan Allah nahwal adu. Ya. Naam. yakni berlari kencang menuju musuh-musuh. Ya. Wal adiyati dobha demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Ya. Di sini menunjukkan ada keutamaan dari kuda. Ya, apabila seorang berjihad di jalan Allah menggunakan kuda, maka nanti apabila dia memenangkan ya pertempuran tersebut, maka nanti ada hak gonimah untuk orangnya, pemiliknya dan juga ada hak untuk kudanya. Iya. Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang yang berlari kencang. Fal muriyati qadha. Nah. Kita lanjutkan, belum selesai. Wal adiyati dhabha. Aqsamallahu ta'ala bil khail al jariyati fi sabilihi nahwal adu. Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari di jalannya menuju musuh. Hina yadharu sauta anfasiha ketika terdengar suara nafasnya. Nafas-nafas iya. kuda tadi min surati adwiha dikarenakan kencangnya kuda itu berlari. Ya, jadi dobha adalah kuda yang berlari hingga terdengar suaranya. Engah, enam sungai, suaranya yang terengah-engah dikarenakan larinya yang kencang. Wala yajuzu lil makhluqi ayyuqsima illa dan tidak boleh bagi makhluk untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah, dengan Allah. Ini yang perlu diingat. Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Akan tetapi untuk manusia, untuk makhluk, dia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah, dengan nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Karena sesungguhnya bersumpah kepada selain Allah ini adalah kesyirikan. Iya. Nah, karena di dalam sumpah itu ada pengagungan. Ketika seseorang bersumpah kepada selain Allah, maka dia mengagungkan ya, pengagungan terhadap selain Allah, maka tidak boleh. Nah, <clears throat> kemudian Allah berfirman, "Fal muriyati qadha." Fal muriyati qadha. Kemudian Allah bersumpah, "Fal khailil lati tanqadihun nara min salabati hawafiriha." lishiddati adwiha falmuriyati qadha adalah kuda yang memancarkan api percikan-percikan api dikarenakan ya kuatnya telapak-telapak kaki kuda yang dia berlari dengan kan kencang. Sebagaimana kita ketahui, kalau seandainya dia berlari kencang, tentu akan terjadi pergesekan antara tapal kudanya dengan batu atau dengan tanah-tanah yang keras yang akhirnya memercikan api. Allah bersumpah dengan ini. Fal mughirati subha. Ini sumpah yang ketiga. Apa fal mughirati subha? Fal khail allati tughiru bi rukbaniha 'alal a'da inda subhi. Fal mughirati subha adalah kuda yang dia menyerang bersama dengan penunggang-penunggangnya hmm. ya menyerang musuh di waktu subuh, di waktu pa hmm. pagi. Iya. Fa'atharna bihi na'a. Fa'atharna bihi na'a maknanya fahayajna bihadal adwi gubaran. Ya. Dikarenakan larinya yang kencang itu, maka Naam barakallahu fikum, kuda-kuda itu pun membuat debu-debu itu berter berterbangan ya naam larinya kuda itu menyebabkan ya naam nak'a yakni debu-debu yang berterbangan fawasatna bihi jam'a maknanya fatawasatna birubbanihinna jumu' al-adu iya kuda-kuda ini bersama penunggang-penunggangnya mereka menyerang ke tengah-tengah musuh. Iya, Subhanahu wa taala menyatakan nam atau menggambarkan kuda perang yang berlari kencang masuk ke jantung pertahanan musuh. Ya, ini adalah sebuah perkara yang besar. Iya, perkara yang agung. Hanya saja barakallahu fikum kita sesungguhnya nam ingin tahu perkara apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang tadi. Biasanya kalau enam ada sumpah, pasti ada sesuatu yang amat pen penting. Dan sesuatu itu pasti penting. Saking pentingnya, maka Allah menggunakan sum sumpah. Andai Allah tidak bersumpah, maka kita mengetahui hal itu adalah penting. Allah tidak bersumpah saja. Ya, mengatakan innal insana li rabbih kita katakan perkara ini adalah penting akan tetapi akan menambah penting hal tersebut besarnya permasalahan tersebut ketika Allah memulainya juga dengan sum sumpah ini yang perlu kita perhatikan ada apa sehingga Allah bersumpah beberapa kali sumpah eh nah Allah tabaraka wa taala mengatakan innal insana sesungguhnya yang namanya manusia lirabbihi kepada Robnya lakanud benar-benar mereka itu kanud apa kanud innal insana lini'ami rabbih lajahud sesungguhnya manusia terhadap nikmat-nikmat penciptanya nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala mereka ini sebenarnya juhud yakni menolak ya bukan menolak nikmatnya tidak tapi mereka kufur ini maknanya mereka mengkufuri nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka. Lihat. Kalaulah Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud, ini sudah menggunakan inna. Inna kita ketahui adalah satu perangkat untuk menunjukkan arti sung, sungguh. Ditambah lagi dengan lamul muzahlaqah lakanud. Lamnya ini juga menunjukkan kalau perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat-sangat Nah, benar, sangat-sangat penting Iya, jadi sungguhnya kuadrat tiga. Benar-benar, benar-benar sungguh yang namanya manusia itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Bagaimana tidak? Di antara kekufuran manusia, Allah yang menghidupkan dia. Allah yang memberikan rizki kepada dia. Allah yang menumbuh kembangkan dia. Allah memberikan kepada dia bumi ini menundukkan kepada dia hewan-hewan. Nah, kemudian barakallahu fikum nikmat-nikmat berupa enam emas, perak, air, udara, pakaian, rumah, naam wanita, anak-anak. Sedemikian nikmat besar yang Allah berikan kepada dia, lalu kemudian ketika dia beribadah, dia doakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Lihat, Allah yang berikan nikmat kepada dia sedemikian besar, lalu tiba-tiba ketika dia ibadah, diberikan ibadah itu kepada selain Allah. Allah murka terhadap orang-orang yang seperti Allah berikan dia nikmat, kemudian dia pakai nikmat tersebut untuk perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk berzina, untuk berjudi, untuk main perempuan dan lain sebagainya dari hal-hal yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Innal insana li rabbih lakanud. Innal insana Sesungguhnya manusia itu lini ami rabbihi terhadap nikmat-nikmat penciptanya la jahud. Dia menentang. Wa innahu bi hadzalika la mukir Kata Allah selanjutnya wa innahu ala dzalika la Dan sesungguhnya manusia benar-benar menyaksikan mempersaksikan hal itu. Mempersaksikan apa? Lamukir. Maknanya dia mengakui kalau dia sebenarnya sedang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia tahu sesungguhnya. Diucapkan atau tidak diucapkan oleh lisannya, tapi sebenarnya dia tahu. Bahkan kadang ada orang yang saking bangganya terhadap dosa yang dia perbuat, dia ceritakan ke orang lain. Tadi malam saya main perempuan, tadi malam saya mabuk hingga pagi, tadi malam saya menang judi, tadi malam saya kalah judi, dan lain sebagainya. Eh, dia mengakui sesungguhnya kalau dia itu nam barakallahu fikum mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid dan sesungguhnya manusia itu nam terhadap al khair dia benar-benar sangat-sangat cinta. Apa al khair di sini? Kebaikan di sini? Wa innahu lihubbil mali lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu amatlah sangat cinta terhadap harta. Amat cinta terhadap harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Iya. Tafsirnya afala ya'lamul insanu ma yantadhiruhu Idza akhrajallahu al-amwata minal quburi lil hisabi wal jaza. Makna dari afala ya'lamu, tidakkah dia tahu? Idza bukti ma fil kubur apabila nanti dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Ini arti dari ayat ini. Afala ya'lamu idza bukti ma fil kubur. Tetapi tafsirnya tidakkah manusia itu mengetahui Ma yang ruhu apa yang menanti dia. Jadi bukan semata-mata dibangkitkan di dalam kuburnya, tetapi apa yang akan terjadi setelah nanti mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Afala ya'lamul insan tidakkah manusia manusia itu tahu ma yang ruhu apa yang menanti dia ida akhrajallahul amwat ketika Allah mengeluarkan orang-orang yang mati minal kubur dari kuburan-kuburannya lil hisabi wal jaza untuk perhitungan dan juga untuk pemba pembalasan. Ya. Wahusila ma fis sudur maknanya wastukhrija mastatara mastatara fis suduri minal khair au syarr. Nah, dan ketika dikeluarkan dinampakkan apa yang selama ini tersembunyi di dada-dada. Apakah keinginan enam perkara-perkara yang baik ataukah perkara-perkara yang jelek. Jadi satu bagian dari apa yang akan terjadi nanti ketika manusia dibangkitkan. Akan ada perhitungan. Akan ada naam pembagian catatan amalan dan akan ada pembalasan Iya. Semua yang dilakukan oleh manusia. Iya. Naam, apakah amalan-amalan baiknya ataukah amalan-amalan jeleknya? Allah mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Maknanya inna rabbahum sesungguhnya Rabb mereka, pencipta mereka yakni Allah bihim terhadap mereka wa a'malihim dan terhadap amalan-amalan mereka yauma idzin pada hari itu la khabir Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui la yakhfa alaihi syai'un min dalik tidak ada satu apapun yang tersembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala ini Allah akan amat-amat teliti nah di hari pembalasan tersebut amalan sekecil apapun dia akan melihat pembalasannya. Iya, sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ini adalah sifat dasar manusia cinta kepada harta ya dia mengingkari nikmat-nikmat Allah akan tetapi hakikatnya surat ini atau ayat-ayat ini adalah peringatan peringatan agar kita berusaha Naam tidak terjatuh seperti terjatuhnya orang-orang tersebut. Iya. Jangan sampai akhirnya kita menemukan penyesalan di hari yang sudah tidak bermanfaat penyesalan tersebut. Iya, lihat Allah tabaraka wa taala untuk mengingatkan hal ini Allah ingatkan kita dengan sumpah. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal subha. Bukan satu sumpah. Bahkan beberapa sumpah untuk memperingatkan kita agar jangan sampai kita mengikuti sifat dasar manusia yang lakanut tadi. Ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang harus diingat orang-orang kaya nanti pada hari kiamat dia akan diakhirkan masuk ke dalam surga. Walaupun dia telah suluk lulus dalam hisapnya telah dinyatakan sebagai ahlu surganya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqaraul muslimin jannata qabla agniyaihim binisfil yaum akan masuk ke dalam surga orang-orang fakir dari kaum muslimin ke dalam surga sebelum orang-orang kayanya sejarak setengah hari dan setengah hari itu jaraknya adalah 500 tahun 500 tahun Kemana orang-orang kaya tadi dari kalangan ahlu, ahlu, ahlu surga tadi? Mereka tertahan karena penghisaban harta-harta mereka. Iya, ini yang masuk surga. Bagaimana dengan yang tidak demikian? Sehingga harusnya ini menjadi pemicu bagi kita. Ya, penghasung bagi kita. Untuk yang pertama dia memperhatikan apa yang dia cari dari pekerjaannya apa yang dia suapkan ke mulutnya, ke mulut istri dan ke anak-anaknya. Kululah min nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka atau api neraka itu lebih pantas untuk dia dapatkan. Dan sang suami, sang ayah, dia akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia suapkan kepada anak dan istrinya. Diingat pula bahwasanya di sana ada hak fakir miskin. Iya, dari tujuh asnaf yang harusnya dia perhatikan dari zakat mal dia apabila telah mencapai nisab ya ataukah sudah mencapai haulnya. Dan yang naam beberapa kasus terjadi Nah, sebagian kaum muslimin mereka menganggap bahwasanya uang itu ditakar dengan emas atau dikonvers dengan emas. Jadi mereka menganggap kalau harta saya belum setara dengan 85 emas, 85 gram emas, maka belum ada zakat buat dia. Padahal para ulama tidak hanya mengkiaskan uang dengan emas, tetapi juga mengkiaskan dengan perak. Iya. Yang mana perak itu 595 gram. Satu perak berapa? Seingat saya satu gram perak satu gram perak itu 50 ribu Iya Atau kurang lebih Iya Kalau 595 Maka tentu nilainya kurang dari 85 gram Iya Maka yang ahwat Yang lebih berhati-hati Bagi orang yang memiliki harta Dan telah sampai satu tahun Satu haul hmm. Maka jangan dia nam Converse dengan emas tapi ditakar dengan pe perak agar dia terselamatkan dari ancaman orang-orang yang menahan zakat ya hartanya. Iya, oh muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi surat ini adalah peringatan untuk kita semua agar kita berhati-hati dari nikmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan kepada dia. Iya. Nah, Apabila seorang muslim mengingat hal itu datangnya dari Allah dan kemudian dia mensyukurinya, maka sungguh kebahagiaan yang ada bagi dia. Kenapa? Karena orang yang mau mensyukuri nikmat Allah akan janjikan untuk ditambah. <clears throat> iya. Nah, la in syakartum la azidannakum. Akan tapi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, dicari hal tersebut dari perkara-perkara yang halal, dibelanjakan pula kepada perkara-perkara yang minimalnya mubah. Minimalnya mubah. Jangan sampai dia belanjakan hari itu, hartanya dia itu kepada perkara yang haram. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat hingga dia ditanya empat perkara. Dan salah satunya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wafimalihi dia akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia cari hartanya dan untuk apa dia infakkan. Pertanyaan untuk harta dua. Yang pertama, dari mana dia dapatkan? Dan yang kedua, untuk apa dia belan belanjakan. Jangan sampai belanjanya pada perkara-perkara yang Allah tabaraka wa taala haramkan. Iya, wallahu alam bisawab. Ini yang kita baca ya tafsir ringkas dari surat Al-Adiyat ya tersisa bagi kita beberapa waktu barakallahu fikum sebagaimana yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang kemarin bagaimana apabila kita memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk membaca satu dua hadis barakallahu fikum dari kitab hadis Riyadus Salihin ya. Soalnya nggak masalah Pak ya Bapak Sampai maghrib Eh sampai masuk Isya Berapa menit lagi Ada 15 menit ya, Iya Pada pertemuan yang lalu Saya menganggap bahwasanya kita akan membaca tentang kitab sholat hal-hal yang terkait dengan sholat dari kitab Riyadus salihin. Tetapi setelah saya buka, ternyata di sana sebelumnya adalah tentang permasalahan adan. Iya, sangat baik untuk kita melihat hadis-hadis yang terkait dengan adan sebelum kita masuk ke dalam nah permasalahan sholat. Dikatakan oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya ya babu fadlil adzan bab keutamaan adzan. Iya. Di dalam bab ini beliau akan membawakan kepada kita dalil-dalil yang terkait dengan adzan. Ya. Yang pertama adalah definisi adzan. Apa itu adzan? Adzan secara bahasa adalah al-i'lam, informasi. Ya, informasi. Al-i'lamu bis salat. Yani informasi akan salat. Yani informasi akan maksudnya waktu salat. Ya, apabila memang adzan itu dilakukan di awal waktu. Nah, akan tetapi terkadang ada satu beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang nah dia adzan walaupun tidak di awal waktu. Contohnya adalah seorang yang melakukan safar. Iya, seorang yang melakukan safar, dia kemudian singgah di satu tempat, ya mungkin di lembah atau di mana yang di situ tidak diadankan, tetap disyariatkan barokallahu fikum untuk orang tersebut adan. ya adan apakah untuk dirinya ataukah untuk rom rombongannya. Iya. Sehingga yang namanya definisi adan itu supaya bisa mencakup ke seluruh semua kondisi, semua keadaan Adzan itu definisinya adalah al-i'lamu bisalah. Ya, pengumuman atau informasi untuk sholat. Apakah masuk waktu sholat, ya, ataupun informasi untuk melakukan sholat. Kalau informasi akan masuknya waktu sholat maka dilakukan di awal waktu. Adapun pengumuman untuk melakukan sholat ini bisa di awal waktu, bisa di enam, di enam tidak di awal waktu. Nah, Taib. Kemudian barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama bahwasanya enam adan ini adalah perkara yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Iya, jadi dua tahun kemudian disyariatkan naam adzan. Ketika itu para sahabat berselisih. Ya, ketika sedang bermusyawarah, ya, bagaimana mereka menginformasikan waktu sholat. Nah, mereka pun bermusyawarah dan terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Sebagian mereka mengatakan nuki naron azimah yarifun nasu annal waqta qad Sebagian mereka mengatakan kita nyalakan api. Jadi panggilan sholatnya dengan panggilan api. Api yang besar sehingga manusia mengetahui kalau ketika itu waktu sholat telah tiba. Sebagian mereka ada yang mengatakan nadribu bin nakus. Ya. Kita pukul nakus. Nakus ini seperti lonceng miliknya orang-orang Nasrani. Iya. Nah, kita pukul atau kita bunyikan lon lonceng. Iya. Wa qala al-akharun jika di antara mereka ada yang berpendapat lain bal nanfuhu bilbu kama yaf'alul yahud. Kita tiup trompet sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi. Semua ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Naam setelah itu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid ya bermimpi ya di dalam mimpinya dia bertemu dengan seseorang yang membawa na'am barakallahu fikum ya lonceng seperti lonceng yang dia biasa dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Abdullah bin Zaid ini mengatakan, "Atabi' ya, apakah engkau mau menjual hada benda ini?" Orang itu mengatakan, "Wa madza tasna'u bihi?" Apa yang akan engkau lakukan dengan benda ini? Abdullah bin Zaid mengatakan, "U'limu bihi li Aku akan pakai benda ini untuk menginformasikan solat. Ya. Orang ini mengatakan, "Afala adulluka ala khairi min dalik? Tidakkah aku tunjukkan padamu hal yang lebih baik dari itu?" Maka Abdullah mengatakan, "Tentu." Orang itu mengatakan lalu mengucapkan kalimat-kalimat adan yang kita kenal saat ini. E. Kemudian ketika masuk waktu pagi dia datang, Abdullah bin Zaid ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah dan Nabi mengatakan inna hada ru'ya haq. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, yang benar dan barakallahu fikum Rasul pun alaihi salatu wassalam Nah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dengan kalimat-kalimat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Daud dan juga barakallahu fikum diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi. Nah, <clears throat> kemudian barakallahu fikum ya kita masuk kepada hadis kita, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah. Hadis ini dari sahabat siapa? Abu Hurairah Abu Hurairah adalah seorang sahabat Rasulullah yang nama aslinya diperselisihkan oleh para ulama dan yang dikuatkan oleh Al Imam An Nawawi nama beliau adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, seseorang yang dia berasal dari Yaman. Iya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ketujuh Hijriah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang nah menghadapi perang Khaybar pergi ke Khaybar Abdurrahman Naam Abu Hurairah ini datang ke Madinah ya dalam keadaan telah is Islam atau masuk Islam. Dia hanya tiga tahun bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tahun ketujuh hingga meninggalnya Nabi. Hanya tiga tahun. Akan tetapi dikarenakan semangatnya dia dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah, Naam, berhasil menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah, "Dzirwatul Huffaz Abu Hurairah." Puncak dari para penghafal hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena inilah orang-orang Syiah amat benci kepada Abu Hurairah. Mereka menjatuhkan kehormatan Abu Hurairah apa tujuan mereka nah, menghancurkan, menjatuhkan kehormatan Abu Hurairah? Karena mereka menginginkan agar kaum muslimin membenci Abu Hurairah, otomatis membenci hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah. Bisa kita bayangkan berapa ribu hadis yang akan gugur, yang akan hilang apabila pembawanya sudah tidak dianggap sebagai orang yang pantas diambil il ilmunya. Eh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi Kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam nida, di dalam adzan, dan apa yang ada di soft pertama. Dan mereka tidak mendapatkan itu kecuali harus mengundi. Iya. Lastahamu alaih. Niscaya mereka akan mengundi, melakukan undian tersebut. Ini menunjukkan pahala yang besar pada adan dan juga pada soft pertama pertama. Maka bukan itar namanya. Tidak termasuk dari itar yang terpuji. Itar itu mendahulukan orang lain. Iya. Ketika dia menyerahkan soft pertama kepada orang lah, orang lain. Ini bukan itar sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena untuk al khairat, apa kata Allah? Fasta bakul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam keba kebaikan. Iya. Justru seharusnya berlomba-lomba dia berusaha untuk mendapatkan soft pertama. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau seandainya mereka tahu, manusia itu tahu apa yang ada di nida, di adan, dan apa yang ada pada soft pertama, niscaya mereka, dan tidak akan mereka dapatkan kecuali harus mengundi, niscaya mereka akan mengundinya. Iya, niscaya mereka akan mengundinya. Nah, kita lanjutkan dahulu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaih. Dan kalau seandainya mereka tahu apa apa yang ada pada tahjir, tahjir ini bersegera untuk mendatangi sholat. Hmm. Ya, tidak mengakhir-akhirkan. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam tahjir, yakni bersegera untuk sholat, lastabaku ilaih niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk bersegera dalam sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan walau ya'lamuna ma fil atamah was subhi. Ya. Kalau seandainya mereka tahu apa yang ada pada atamah salat Isya dan apa yang ada pada salat subuh la atau huma walau habwa. Niscaya mereka akan datangi dua salat tersebut walaupun harus merangkak. Ya. Walaupun harus merang merangkak. Kira-kira orang bela-belain sampai merangkak. Kira-kira Pahalanya besar tidak? Oh, besar. Nah, barakallahu fikum. Mungkin kalau tawaran satu juta belum mau merangkak. Iya. Sakit, kamu datang ke sana satu juta, belum mau dia. Tapi kalau satu miliar misalnya. Iya. barakallahu fikum, ini kita kiaskan saja. Nah, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya manusia tahu apa yang ada pada atama, yakni salat Isya, dan apa yang ada pada salat subuh niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merang merangka. Nah, Allah kita akan ambil faidah dari hadis ini. Ini kita belum ambil faidah hadisnya, baru kita bacakan ha hadisnya. Kita akan nah, melihat syarah-syarah dari para ulama terhadap naam hadis ini yang mudah-mudahan bisa melengkapi hadis ini naam untuk kita fahami dengan benar. Iya. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita terus ya suka terhadap majelis ilmu, hmm. majelis hadis ya karena Rasulullah mengatakan idam aror bi riyadil jannati farta'u apabila kalian melewati ya taman-taman surga maka merumputlah di situ yakni ambil faedah di situ ditanyakan apa itu barakallahu fikum apa itu hilakul dzikir, an'am apa-apa itu Riyadul Jannah, Taman Surga Rasul mengatakan hilakul dzikir. Halakoh-halakoh kumpulan-kumpulan yang di situ ada dikirnya. Ya, ada gitu? Majelis ilmu. Majelis, majelis ilmu adalah majelis dikir. Nah, kenapa? Karena di situ disebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, hasungan untuk naam beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang ada.